Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian amalan hati. Kita sudah membahas dua amalan hati, pertama niat, kedua ikhlas. Sekarang kita masuki amalan hati ketiga yaitu as Bahasa kitanya asidku adalah jujur. Asidku secara bahasa bisa dibaca dengan dikasrohnya dikasrohkannya huruf sod. Asidku bisa dengan difathahkan yaitu asodku. Maknanya adalah didul kadib lawan dari berdusta. Makna asidku atau kejujuran adalah mutabaqatul hukmi lil waqi. Sesuainya hukum dengan realita. Penerapan hukum disesuaikan dengan kondisi realita. Atau al-ikhbar bima yunasibul waqi memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan itu makna dari jujur secara bahasa adapun secara istilah makna asidku adalah huwa husulus syai'i wa tamamuhu wa kamalu quwwatihi wa wajtima'u ajzaihi Asidku atau jujur atau benar adalah meraih sesuatu dan sempurnanya sesuatu itu juga sempurna kekuatan dari sesuatu itu serta berpadunya seluruh bagian dari sesuatu itu. Itu makna asidku secara istilah dan ini diterangkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin ada tiga unsur di dalam definisi as Pertama, ya teraihnya sesuatu secara sempurna. Kedua, sesuatu yang diraih itu juga kekuatannya utuh, sempurna dan yang ketiga seluruh bagian dari sesuatu tersebut berpadu menyatu itulah penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim tentang as-sidqu kejujuran adalah dasar dari keimanan sebaliknya dusta adalah dasar dari sifat nifak berkata Al-Hasan al-kadhib jima'un nifaq Dusta itu adalah kumpulan kemunafikan. Asidku atau kejujuran adalah hal yang membedakan antara seorang mukmin dan seorang munafik. Tidaklah seorang hamba disebut orang mukmin sejati kecuali kalau dia jujur dan tidaklah seorang hamba disebut munafik kecuali karena kedustaannya tidaklah Allah menyebut iman kecuali pasti Allah mensifati keimanan itu dengan sifat jujur seperti Firman Allah dalam Al-Hujurat ayat yang ke 16 Allah berfirman innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun hanyalah orang-orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya lalu tidak ragu-ragu kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah ulaika humus merekalah orang-orang yang sadiq yang benar yang jujur jadi iman yang disebutkan di awal ayat itu disifati dengan sifat benar atau jujur di akhir ayatnya. Allah pun bersumpah akan memenangkan Islam di tangan orang-orang yang jujur, bukan di tangan orang-orang yang munafik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ahzab 29, "Liyajziyallahu as-shadiqina bisidqihim" wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Allah ingin membalas orang-orang yang jujur karena kejujuran mereka dengan kemenangan, dengan kejayaan. Dan Allah mengazab orang-orang munafik bila Allah menghendaki atau Allah akan menganugerahkan hidayah taubat kepada mereka. Allah pun memerintahkan nabinya alaihi salatu wassalam untuk meminta kepada Allah menjadikan cara beliau keluar atau masuk dari sesuatu secara benar, secara jujur sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Isra ayat 80 Waqul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin Wa akhrijni mukhraja sidqin Waj'alli min ladunka sultanan nasira Katakan oleh Muhai Muhammad ini doa tahajud Selesai tahajud Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatallak Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni madkhala sidqin. Katakan oleh Muhammad, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah masukkan aku dengan cara masuk yang jujur yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar atau yang jujur. Wajah li min ladunka sultanan nasira dan jadikan untukku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ini doa Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mau keluar dari Mekah dan menuju masuk kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Cara keluar dari Mekah dengan cara yang benar Cara masuk ke Madinah dengan cara yang benar, yang jujur Tidak salah, tidak keliru Dalam segala segi Timingnya, arahnya Jalan yang ditempuh untuk menghindari kejaran Orang-orang musyrik yang saat itu mau membunuhnya Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, orang-orang musyrik itu sudah membuat makar untuk apa? Menyergap dan membunuhnya. Wa idyamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir berbuat makar untuk menyergap kamu, membunuh kamu, mengusir kamu. Mereka membuat makar, Allah juga membuat makar dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Musyawarah orang-orang musyrik apa yang harus dilakukan termasuk tokoh yang juga hadir adalah iblis laknatullahi alaih yang menjelma menjadi orang biasa pimpinan sebuah kabilah. Dia mengusulkan bunuh saja Muhammad. Orang-orang musyrik ragu untuk membunuh beliau alaihi wassalam karena beliau adalah salah satu warga Mekah dari keluarga, suku dan kabilah yang paling mulia yang paling mulia dari kalangan orang Quraisy eh, dari apa seluruh kabilah adalah suku Quraisy. Yang paling mulia dari kalangan Quraisy adalah kabilah Bani Hashim. Yang paling mulia sangat dihormati dari kalangan Bani Hashim adalah Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW adalah cucu Abdul Muttalib fanatisme kepada keluarga atau kabilah di sana tinggi, gede. Kalau Nabi SAW dibunuh, pasti keluarga besarnya, kabilahnya akan menuntut. Maka iblis mengusulkan, pilih satu wakil dari setiap kabilah, pemuda yang paling kuat, lalu bunuh bareng-bareng. Kalau kabilah Bani Abdul Muthalib mau menuntut tuntutan, ya semua kabilah bertanggung jawab. Nanti patungan bayar diat beres. Yang penting Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati. Sepakat semua. Akhirnya mereka mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rencana mau menyergap ketika Nabi keluar malam hari karena mereka sudah memata-matai setiap malam Nabi selalu keluar rumah pergi ke Ka'bah dan sholat. Selalu begitu. Mereka bermaksud menyergap. Tapi Allah juga membuat rencana. Malam itu Nabi SAW diperintahkan keluar dari Mekah. Siang harinya sudah dikontak Abu Bakar agar menyiapkan perbekalan. Ali sudah dikontak agar datang ke rumahnya di sore hari dan tidur di tempat tidur beliau. Ketika para pemuda yang ditunjuk itu sedang mengintip mau menyergap, Allah Azza wa Jalla menidurkan mereka. Nabi SAW pun keluar dan melewati mereka yang sedang tertidur diraupnya segenggam pasir lalu ditaburkan ke wajah mereka, rambut mereka dan beliau berlalu. Terus ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Abu Bakar yang sudah siap begitu mendengar langkah suara dan itu dipastikan Nabi saw lalu keluar dan berangkat maka jitunya strategi Nabi Alaihissalam, salatu beliau keluar tidak langsung menuju Madinah tapi mengarah ke arah yang bertolak belakang dengan kota Madinah yaitu ke bukit Thur atau Thaur datanglah mereka ke sana ditemui ada sebuah gua yang perawan belum pernah dimasuki orang yang gua tersebut dikenal dengan gua Thur karena ada di gunung Thur makna Thur itu adalah sapi jantan yang besar disebut demikian karena bentuk bukit itu dari kejauhan seperti sapi jantan Mungkin seperti Gunung Tangkuban Parahu gitu ya. Disebut demikian karena apa? Bentuknya seperti parahu yang sedang nangkub, nangkub teh tengkurap. Itu juga demikian. Ada gua di sana. Abu Bakar radhiyallahu an menyuruh agar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak masuk dulu nunggu di luar. Dia masuk memastikan kondisi di dalam aman. Ternyata di dalamnya ditemukan banyak lubang-lubang binatang berbisa, ular, kalajengking gitu ya. Dan ular di daerah padang pasir kita tahu sangat ber, beracun, sangat berbisa. Sekali patuk beberapa menit mati. Dibukalah bajunya, disobek bajunya, dipakai menyumpal seluruh lubang yang ada. Habislah bajunya dan seluruh lubang tertutup kecuali satu lubang yang tidak tertutup. Lalu satu lubang itu ditutup oleh kakinya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk. Berbaringlah kepala Nabi yang mulia di atas pangkuan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam keadaan satu kakinya menutup lubang ular. Nampaknya si ular enggak suka. Lubang keluarnya ditutup, gawok tengegel. Dipatuk itu kaki Abu Bakar As-Siddiq. Sakitnya tak tertahankan. Tapi Abu Bakar tidak berani menjerit atau ngerejat. Naon ngerejat bahasa Indonesia Nah. Tak khawatir Nabi SAW yang sedang terlelap terbangun. Kuat menahan, kuat terasa sakit sampai tipe perekat, air mata tak bisa dibendung keluar dan menetes ke wajah Nabi Alaihi Wasallam yang mulia. Nabi SAW terbangun masya'nuka ya Abu Bakrin. Apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Dia menjawab ini ludik tu ya Rasulullah. Aku dipatuk ular wahai Rasulullah. Lalu oleh Nabi SAW dilihat, diludahi dan didoakan seketika sakitnya hilang. Setelah itu mereka berdua bersembunyi di gua tersebut. Itu strategi keluar yang benar dari mana? Dari Mekah. Sementara itu para pemuda yang sedang ngintip mau nyergap itu terbangun. Perhatiannya kembali fokus ke rumah Nabi SAW. Sedang ngintip begitu lewatlah seseorang sedang apa kalian? Kami sedang mengintip Muhammad mau kami sergap. Oh kalian kelewat. Muhammad sudah pergi tadi. Belum, kami tadi berjaga dari sini sudah. Saya tadi bertemu di jalan. Penasaran, nggak percaya, didobrak, didatangi itu rumah Nabi SAW dan dia dobrak didapatinya ada yang berbaring di tempat tidurnya dan ternyata itu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka kehilangan jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam itu dicari sampai esok siangnya. Sampai para pencari jejak dikerahkan. Tapi jejaknya hilang. Lalu bagaimana bekas tapak Nabi dan Abu Bakar ketika pergi? Abu Bakar secara cerdik menyuruh penggembala kambingnya untuk mengembalakan kambing searah dengan bekas jejak mereka. Sehingga jejaknya terhapus terinjak-injak oleh rombongan kambing itu. Tidak ditemukan. Tiga hari tiga malam Mulai hari Jumat sampai hari Senin Tidak ditemukan Akhirnya mereka putus asa Dan menghentikan proses pencarian Setelah tiga hari tiga malam Bersembunyi di Gua Thur Barulah keadaan aman Mereka semua menghentikan upaya mencari Karena Nabi dan Abu Bakar ibarat musnah hilang ditelan ditelan bumi. Besoknya langsung dikejar menuju arah Madinah dengan kuda tercepat tidak ditemukan jejaknya sedikit pun. Seluruh penjuru Mekah diobrak-abrik sudah, termasuk Gua Tur juga sudah didatangi. Ketika didatangi dari arah luar ke arah dalam itu gelap, tidak kelihatan. Mereka membawa obor dan melihat ke dalam tidak ada apa-apa. Lalu kenapa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq tidak terlihat, tidak tertemukan? Karena mereka bersembunyi di bawah kaki orang yang melihat tadi. Jadi pintu gua itu begitu mau ke dalam nggak gejelik ke bawah tuh. Naon gejelik teh? Turun gitu ke bawah. Nah, Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di bawah itu. Mereka hanya melongok dari pintu nggak berani masuk ke dalam karena itu perawan. Banyak binatang-binatang berbahaya hanya dilihat ke dalam sana kosong melompong nggak ada apa-apa. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan kita. Tapi ya alhamdulillah Allah tidak membuat mereka itu menunduk ke bawah. Mereka hanya melihat ke depan, ke arah dalam dari gua. Kemudian tidak ditemukan ada apapun, ada siapapun Mereka menganggap clear, aman, tidak ada apa-apa lalu pergi Ini kisah yang sahih yang diceritakan oleh Syekh Safi Rahman Mubarak dalam kitab Ar-Rakhiqul Maktum Adapun riwayat yang menyatakan di pintu gua itu mendadak ada laba-laba Mendadak ada merpati yang bersarang, bertelur di sana Itu riwayat yang tidak benar. Yang benar mereka ke sana tapi melihat ke dalam nggak ada orang. Para Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di bawahnya dan tidak tertemukan. Ini cara keluar yang benar yang menyebabkan beliau selamat. Lalu hari ketiga setelah orang-orang kafir putus asa barulah mereka keluar dan menelusuri pantai Laut Merah menuju Madinah. Jalur yang tidak biasa diarungi orang ketika akan ke Madinah. Dan inilah bukti dikabulkannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin." Nabi Ibrahim pun meminta kepada Allah agar diberi lisan yang selalu jujur. Sehingga dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara 82 ayat 84 Nabi Ibrahim berdoa waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ah, fil akhirin. Ya Allah jadikan untukku lisan yang jujur. Dan seluruh nabi ya oleh Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat yang jujur. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam 41, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." ceritakan olehmu dalam kitab tentang Ibrahim sesungguhnya Ibrahim ini seorang yang siddiq yang jujur yang benar dan seorang nabi lihat juga dalam surah Maryam 56 tentang Nabi Idris wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya diceritakan olehmu dalam kitab tentang Idris sesungguhnya dia seorang yang siddiq dan seorang yang nabi Allah pun memerintahkan seluruh orang mukmin untuk bersikap dan berkata jujur pula sebagaimana dalam surah At-Taubah 119 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan jadilah kalian bersama-sama orang-orang yang jujur. Maksud bersama-sama orang yang jujur, masuklah kamu ke dalam golongan orang-orang yang jujur. Jujurlah kamu seperti kejujuran mereka. Allah pun mengabarkan bahwa seandainya mereka bersikap jujur menunaikan tekad janji yang sebelumnya mereka ikrarkan dan menunaikan janji berarti membuktikan benarnya janji oleh Allah disebut dengan sebuah kejujuran dalam surah Muhammad 21 Allah berfirman ta'atu wa qawlum ma'ruf Fa'idha azamal amru falau sadaqallahu falau sadaqallaha lakana khairan lahum kata Allah ta'atun wa qawlum ma'ruf yang lebih baik adalah ketaatan dan ucapan yang ma'ruf maka apabila sebuah urusan sudah ditekankan sudah dicanangkan sebuah rencana sudah ditetapkan falau sadaqullaha seandainya mereka membuktikan kebenaran planning atau rencana mereka lakana khairal pasti itu lebih baik bagi mereka itulah ayat-ayat yang berbicara tentang kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan kita jujur dan menjelaskan jujur ini penyebab turunnya hidayah untuk berbuat baik. Kalau kita umpamanya ingin diberi hidayah oleh Allah untuk berbuat baik, selama ini melakukan kebaikan terasa berat, terasa sangat banyak penghalangnya, nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Pasang alarm umpamai mau bangun tahajud, bangun, tapi begitu bangun matikan alarm, tidur lagi. Berazam nanti pulang dari masjid membuka Quran kemudian mau membaca. Pulang goledah lagi. Berat. Tidak diberi hidayah untuk berbuat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka salah satu caranya jujurlah. Jujur itu amalan pengundang turunnya hidayah untuk berbuat kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri." Jujurlah kalian. Alaikum bisidqi, wajib kalian berbuat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu yahdi. Yahdi itu memberi hidayah. Menjadi penyebab turunnya hidayah Allah untuk apa? Ilal birri untuk melakukan kebaikan. Kebaikan yang tanya berat untuk kita kerjakan setelah kita jujur terasa enteng, terasa ringan, terasa begitu nyaman bagi kita. Lalu Nabi pun melanjutkan wa innal birra yahdi ilal jannah dan kejujuran yahdi ilal jannah. Makna yahdi ilal jannah kejujuran mengundang turunnya hidayah untuk melakukan iman dan amal soleh yang bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Yahdi ilal jannah memberikan petunjuk mengarah ke arah surga. Dan ini menjelaskan bahwa kejujuran pertama diperintahkan oleh Allah. Yang keduanya kejujuran itu amalan pengundang hidayah. Ketiganya kejujuran ini langkah untuk menuju ke arah surga. Sebaliknya wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur jauhi oleh kalian. Aku larang kalian untuk dusta. Karena apa? Karena dusta itu yahdi ilal fujur. Dusta itu menuntun pelakunya kepada fujur. Fujur ini ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah al wuku fil ma'asi. Ini penjelasan saya Al-Utsaimin rahimahullah. Wuku fil ma'asi artinya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kedua, makna fujur adalah khuruj anit to'ah keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat. Melakukan ibadah secara rutin Setelah berdusta dia berhenti dari ketaatan itu Ini efek dari dusta Hidayah ketaatan yang sudah ada Allah cabut Seseorang yang tadinya malamnya selalu bangun untuk tahajud Siangnya selalu saum Senin Kamis dan seterusnya Rutin Suatu saat dia berdusta Tiba-tiba malamnya susah dan berat untuk bangun. Siangnya mau saum biasanya lapar eh leles ah sunnah iyalah engke gitu nya. Akhirnya enggak jadi saum. Berhenti dia dari tahajud dan saum yang selama ini dilakukannya itu fujur. Dan salah satu penyebabnya adalah berdusta. Dusta itu bisa menyebabkan hidayah yang sudah ada tercabut. Fujur bermakna juga wuku fil ma'asi terjerumus ke dalam maksiat. Tadinya dia tidak berani melakukan dosa dan maksiat tersebut karena berdusta tiba-tiba punya keberanian untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut. Ini efek dari apa? Dari dusta, luar biasa. Dusta itu penghalang turunnya hidayah. Dusta itu mengakibatkan hidayah yang ada dalam dirinya tercabut kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Dusta itu menyebabkan seseorang yang tadinya tidak berani melakukan sebuah perbuatan dosa jadi berani, jadi nekat. Karena Nabi menyatakan Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada perbuatan fujur, perbuatan durhaka yang tadinya tidak mereka lakukan. Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya tadi itu menjelaskan tentang efek jujur dan efek dusta. Efek jujur bagus, Jujur itu pengundang hidayah Allah. Jujur itu bisa menyebabkan orang berbuat kebaikan yang selama ini kebaikan tersebut belum dilakukannya dan jujur bisa menuntun pelakunya ke dalam surga Allah Azza wa Sedangkan dusta adalah sebaliknya. ketika Allah menerangkan sifat-sifat orang-orang munafik selalu Allah sertakan dusta sebagai sifat yang melekat pada diri orang munafik itu mereka secara lahiriah menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat-ayat awal ayat yang ke-10 fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang munafik itu ada penyakit dan Allah akan menambah berat penyakit mereka, ya. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun dan bagi mereka ada azab yang pedih karena kedustaan mereka. Ini orang-orang munafik oleh Allah Azza wa Jalla disifati dengan sifat dusta. Ada enggak satu surah dalam Al-Qur'an yang khusus diberi nama dengan nama surah Al-Munafiqun? Ya, ada. Surah ke-63. Setelah surah Al-Jumuah. Sebelum surah At-Taghabun. Allah di awal surah tersebut menjelaskan sifat orang munafik dan tidak lepas dari kedustaan. Allah berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Apabila datang kepada kamu orang munafik lalu berkata, kami bersaksi bahwa engkau itu benar-benar Rasulullah. Pengakuan orang munafik bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah itu ditekankan tiga kali secara lisan. Pertama nasyhadu kami bersaksi. Bersaksi itu tidak sekedar berkata, Bersaksi itu maknanya adalah menyampaikan apa yang diyakininya. Para ulama ketika menjelaskan tentang makna syahadah Syahadah itu adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu wa yuqinuhu Seseorang mengabarkan apa yang diketahui dan diyakininya Makanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah disebut mengucapkan kalimah syahadat. Syahadatain dua kalimah syahadat. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Bukan menyaksikan Allah. Kan ada tuh orang-orang ateis komplain kepada orang muslim. Kenapa kalian menyaksikan sesuatu yang tidak real, tidak nyata? Allah yang kalian saksikan kan tidak tertangkap oleh panca indera, tidak kelihatan, tidak terdengaran, tidak teraba, tidak ah pokoknya tidak terjangkau. Kayak apa, di mana, ukurannya sebesar apa? Kok kalian berani bersaksi tentang sesuatu yang tidak terindrai? Menurut ilmu hukum itu saksi palsu dan bisa dipidana penjara, ya. Saksi palsu di pengadilan bisa ditangkap dan dipenjara kalau memberi kesaksian palsu. Kalian orang-orang muslim para kriminal menyaksikan sesuatu yang tidak real, memberikan kesaksian palsu. Itu kata orang ateis. Kenapa ateis begitu? Karena mereka tidak faham makna syahadat dan isi dari syahadat. Anak muda sekarang sotoy bilangnya. Sok tahu. Setelah sok tahu menilai keyakinan orang lain dengan kebodohannya lalu memfonis. Menghukumi dengan menghukumi saksi palsu. Padahal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Yang kita saksikan bukan zat Allahnya. Apakah syahadat kita menyatakan asyhadu annani arallaha aku bersaksi bahwa aku melihat Allah apakah begitu? Enggak. Kita tidak menyaksikan wujud Allah, zat Allah, fisik Allahnya yang kita saksikanlah keesaan Allah. Allah satu-satunya yang berhak diibadati. Terus makna persaksian di sana apa? Persaksian itu adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu wa yuqinuhu. Seseorang mengabarkan apa yang diketahuinya dan diyakininya mimma sami'ahu aw ra'ahu aw fakarahu. Sesuatu yang diketahui dan diyakini itu mungkin hasil mendengar, mungkin hasil melihat, mungkin hasil bertafakur, berfikir. Lalu diinformasikan kepada orang lain apa yang diketahui dan diyakininya itu, itulah syahadah. Itulah persaksian menurut terminologi tau ilmu tauhid. Gitu. Kalau umpamanya saya bertamu kepada seseorang, diterima. Disajikan air putih saja, silakan diminum. Ini di luar Ramadan. Lagi minum dah haus tehnya. Hiliwir tes ada apa? Ada aroma durian. Uh, si montong Wah, pasti di dalam ada durian. Ditambah dengan suara anak dari si perubumi, "Bapak, duriannya enak." <laughs> Tapi orang tadi suguhan. Kemudian kita pulang, saya pulang. Begitu sampai di rumah, saya bilang ke istri saya atau ke kawan, tadi di rumah si fulan ada durian. Itu syahadah. Dari mana saya itu apakah melihat? Tidak. Apakah mendengar? Tidak mendengar dan disada durian. Dari mana atau tahu? Dari hasil mencium. Juga ada informasi dari anak bapak duriannya enak. <laughs> Habisin ya. Nah, itu pasti saya tahu dan yakin di sana ada durian. Kahiji, kaambe, ke orang. Kedua ada anak yang ngomong begitu walaupun tidak melihat dan tidak merasakan. Itu syahadah. Jadi makna syahadah adalah memberitahukan sesuatu yang sudah diyakininya. Orang munafik begitu secara lisan kepada Nabi SAW. Ida ja'akal munafiquna qalu nasyadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi. Ini bersaksi adalah menguatkan. Kedua innaka sesungguhnya engkau La Rasulullah ada huruf lam Benar-benar utusan Allah. Tiga kali orang munafik secara lisan memastikan bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah di akhir ayat ini? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang munafik ini adalah dusta omongannya bohong, gombal, sekadar untuk menipu. Jadi setiap kali Allah menyebut orang-orang munafik selalu disifati dengan sifat dusta. Coba juga lihat dalam Al-Quran surah At-Taubah 77 masih tentang orang munafik. Allah berfirman, فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون Allah mencampakkan sifat munafik dalam hati-hati mereka sampai pada hari ketika mereka bertemu dengan Allah karena mereka mengingkari janji-janji yang sudah mereka tunaikan kepada Allah dan karena kedustaan mereka. Orang-orang munafik selalu oleh Allah Azza wa Jalla dikait-kaitkan dengan sifat dusta. Karena itulah maka azab yang Allah berikan kepada orang munafik lebih dahsyat daripada kepada orang kafir. Yang terang-terangan menyatakan kekafiran. Karena orang munafik yang seperti tadi pada hakikatnya kafir. Dia enggak percaya dengan Allah dan Rasulnya. Lalu kenapa dia pura-pura iman demi keuntungan duniawi? Di Madinah, siapa yang mendominasi kehidupan dalam seluruh sektor kehidupan? Nabi dan kaum muslimin dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi sosial, dari segi hukum semuanya itu diatur oleh Nabi dan para sahabatnya berdasarkan syariat Islam. Jadi kalau orang munafik tetap di dalam kekafirannya, mereka nggak akan dapat posisi. Mereka nggak akan dapat keuntungan secara duniawi. Maka pura-pura Islam menampakkan keislamannya padahal hatinya kafir. Orang seperti ini pada hakikatnya kafir Cuma pura-pura menampakkan keislaman Lebih berbahaya daripada orang kafir yang terang-terangan dengan kekafirannya Mereka bisa jadi pengkhianat Mereka bisa menggunting dalam lipatan Menohok dari belakang Menyalip di tikungan Dan istilah sejenis itu Yang menunjukkan kelicikan mereka dan bahayanya mereka bagi kita ibarat musuh dalam selimut ya makanya azabnya lebih dahsyat berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah Allah berfirman innal munafiqina fid darkil asfali minan nar sesungguhnya orang-orang munafik berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah maksudnya munafik besar munafik besar itu maknanya Hakikatnya dia kafir tapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Pura-pura Islamnya. Ini yang akan berada kerak neraka itulah munafik besar. Jenis munafik kedua adalah munafik kecil. Apa arti munafik kecil dan apa bedanya dengan munafik besar? Munafik kecil ma dalam hati yakin Islam itu benar. Makanya mereka ibadah, mereka sholat, mereka sahur mereka zakat, mereka haji, mereka infak, sodako Mereka mengamalkan banyak syariat Islam. Tapi mereka memiliki beberapa karakter khas yang dimiliki oleh orang munafik. Orang Islam tapi memiliki sifat nifak. Seperti berdusta apabila bicara ingkar ketika janji khianat ketika diberi amanat ada nggak orang muslim yang punya tiga karakter itu banyak ada orang muslim tapi tukang bohong banyak ada yang orang muslim yang ingkar janji yang khianat bila diberi amanat banyak apakah mereka kafir enggak mereka sholatnya benar, ikhlas. Mereka keislamannya benar. Tapi karakter munafik mereka miliki. Ini munafik kecil. Munafik kecil hakikatnya adalah seorang muslim tapi muslim yang berdosa besar, muslim ahli maksiat. Karakter munafik yang dimelekat pada dirinya merupakan kemaksiatan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, ayatul munafiq thalathun. Tanda munafik ada tiga. Idza haddatha kadzaba. Bila dia bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana tapi kalau dia diberi amanat dia khianat wa in shalla wa shama wa za'ana wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia salat, walaupun dia saum dan mengaku dirinya muslim. Nah, nifak seperti ini tetap muslim dia. Karena muslim tidak boleh ditembak dengan ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa 145 bahwa orang munafik itu berada kerak neraka, tingkatan neraka yang paling bawah. Enggak, enggak boleh tingkatan neraka yang paling bawah ini untuk munafik besar. Untuk munafik yang pura-pura Islam padahal hatinya kafir. Hakikatnya dia kafir. Tapi pura-pura Islam itu yang ada di neraka yang paling bawah. Adapun munafik kecil, orang muslim yang memiliki karakter tiga yang buruk tadi. Dusta, ingkar janji dan khianat mereka tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar inilah penjelasan tentang jujur dan dusta jujur adalah pokok pangkal keimanan sedangkan dusta adalah pokok pangkal kemunafikan Adapun jujur ada beberapa jenis, beberapa macam. Jujur itu bukan semacam hanya dalam hal bicara saja, enggak, ya. Jujur itu dijelaskan di dalam kitab yang sedang kita bahas ini sampai enam macam jenis kejujuran dan kita wajib memiliki seluruh jenis kejujuran tadi. Jujur bisa terjadi berlaku dalam ucapan ataupun amalan termasuk jujur dan benar di dalam keburukan ada gitu jujur atau benar dalam keburukan ada maksudnya benar-benar buruk benar-benar itu terjadi contoh dijelaskan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Imam Muslim Hadis ini sahih. Nabi SAW bersabda, Kutiba ala bni Adam nasibuhu minaz zina mudrakun dalika la mahalata. Telah dicatat bagi seluruh anak Adam bagian dari zina. Seluruh anak Adam itu pasti terjerumus ke dalam zina. Dan itu pasti terjadi mau tidak mau. Maka kedua mata zinahnya adalah memandang. Memandang aurat lawan jenis. Langsung ataupun tidak langsung. Melalui gambar, film dan yang sejenisnya. Ini apakah setiap orang bisa menghindarinya? Enggak, apalagi zaman kiwari. Pasti itu akan akan teralami. Zinahnya kedua telinga adalah dengan istimak mendengar. Mendengar berita kisah-kisah porno dan yang sejenisnya. Wal lisan zinaha al kalam dan lisan zinahnya ini adalah dengan ucapan ngomong yang jorok-jorok, yang porno-porno, yang kata orang Sunda mah disebut jorang, tabu. Itu zinahnya lisan wal yaddu zinahuma al-batas dan kedua tangan zinahnya itu dengan bertindak dengan noel kata orang banyak noel tekituta nyolek walaupun nyolek mah biasanya karena cabun colek atau karena kue dicolek am ini mah ditoel ditoel mah khusus ke orangnya karena karena karena kue mata noel ah rek ditoel halah kuehna bukan detail tapi dicolek etama atau lebih dari menoel seperti meraba yang bukan haknya itu zinahnya kedua tangan warijlu zinah al khuta dan kedua kaki zinahnya itu dengan melangkah ke tempat-tempat perzinahan atau yang sejenisnya wal qalbu yahwi wa yatamanna dan hati zinahnya itu dengan berangan-angan dengan menghayal wa yahwi dan memiliki kecenderungan Nah, itu semuanya bagian dari zinah yang setiap orang tidak bisa terhindar dari hal itu pasti wa yusaddiqu dzalika al-faraj wa yukadzibuhu tapi seluruh zina itu dibuktikan benar tidaknya berzina dusta atau benarnya berzina dengan faraj kalau faraj yang berbuat real zina zina yang sebenar-benarnya ah itu contoh kejujuran yang buruk yaitu membuktikan kebenaran dari zina yang sudah dimukaddimahi oleh mata, oleh telinga, oleh teli, oleh mulut dan yang lain-lainnya. Lalu dibuktikan kebenaran dari perzinahan itu oleh faraj. Adapun jenis-jenis dari asidku atau kejujuran adalah sebagai berikut. Pertama asidku fil qaul. Jujur dalam hal ucapan. Atau dengan kata lain jujur secara lisan dalam hal berbicara. Dan inilah makna dan jenis kejujuran yang masyhur di kalangan manusia. Kalau orang mengatakan dia jujur umumnya difahami jujur dalam hal ucapan walaupun perbuatannya belum tentu jujur. Tapi ucapannya jujur, selalu benar, gak pernah dusta. Dan inilah makna jujur yang masyur paling dikenal di kalangan manusia. Apa jujur secara lisan? Jujur secara lisan artinya al-ikhbar ya, bima yunasibul waqi memberikan informasi yang sesuai dengan realita sesuai dengan kenyataan itu makna jujur secara lisan kalau berbeda antara realita dengan ucapan disebut apa dusta dan umumnya dosa umumnya Walaupun ada dusta yang dibolehkan. Ada tiga jenis dusta yang dibolehkan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, "Laisal kadzab alladhi yuslihu bainan nas, ya, wa yumni khairan aw yaqulu khaira." Bukanlah dianggap berdusta orang yang mengislahkan antara dua manusia. Umpamanya si A dan si B bermusuhan. Kita mau mengakurkan antara si A dan si B. Tidak ada cara lain kecuali berdusta. Kita datang ke si A. Kita bilang, saya tadi ketemu si B. Benar ketemu si B nama ya. Nah, ada apa dengan si B? Dia bilang, memuji kamu loh. Kamu itu sebenarnya orangnya baik dan dia menyesal renggang dengan kamu. Dia kirim salam kepadamu. Si A yang tadinya benci jadi luntur kebencian masa ah gitu ya ya sebenarnya sih saya juga senang kepada dia dia orang baik saya juga nggak enak renggang gini salam lagi ya dan sampaikan mohon mohon maaf saya selama ini ah itu kita ngomong si B itu memuji si A padahal nggak begitu dusta boleh dalam hal ini berdusta Asal hati-hati kedustanya kebongkar nanti permusuhannya tambah <laughs> parah daripada sebelumnya. Harus pinter-pinter. Kedua, dusta seorang suami ke istri dan sebaliknya. Tapi yang dimaksud dusta di sini bukan mutlak. Umpamanya suami jalan-jalan main ke sana kemari gitu ya pulang yang biasa jam 4 jam 5 sudah pulang ini jam 9 jam 10 baru pulang ditanya dari mana rapat itu tetap bohong dosa yang dimaksud dusta ke istri adalah dusta untuk menyenangkan istri seperti memuji kamu ini lebih cantik daripada Miss Universe padahal nggak begitu sekedar untuk menyenangkan istri boleh seperti itu. Ya. Boleh. Ketika ada SMS, kita umpama sedang sibuk dengan urusan pekerjaan ada SMS, "Pak, ingat gak sama aku?" Nah dari istrinya. Lalu kita jawab, "Dirimu tak pernah terlupakan dalam ingatan." dalam ingatanku. Setiap kali aku menatap sesuatu yang indah, yang terbayang adalah wajahmu. Para gombal. <laughs> Boleh yang seperti itu. Untuk menyenangkan istri. Dan terakhir yang ketiga yang dibolehkan berdusta dalam rangka perang. Menipu musuh. Musuh ada di utara. Kita sebar informasi kita akan mengirim pasukan ke arah barat dengan jumlah hanya seribu pasukan para yang kita kirim sejuta pasukan musuh bengong itu orang kita di sini kok ngirim ke sana cuma seribu ah santailah seribu kita ada seratus ribu Akhirnya mereka lengah. Sampai di barat belok padahal ya ke utara dan menghantam dari arah belakang mereka ketika musuh tidak siap. Itu boleh strategi perang menebar isu yang bohong, mengelabi musuh boleh. Jadi jujur yang pertama adalah jujur secara lisan. Nah, ini yang ada kaitannya dengan bahasan pokok kita. Kedua as-sidqu sidq fil qasdi wal iradah. Jujur dalam hal maksud dan kehendak atau jujur dalam hal niat. Jujur dalam hal niat adalah ikhlas ketika beribadah. Karena apa? Seluruh niat ibadah yang benar harus ditujukan untuk Allah. Ketika niat ibadah ditujukan bukan untuk Allah, itu dusta. Makanya ketika kita pernah menjelaskan tiga orang manusia yang mengamalkan tiga amalan hebat. Pertama orang mujahid sampai syahid. Kedua orang berilmu, beramal, baca Quran. Ketiga orang yang hartawan dan dermawan. Oleh Allah ditanya. Mereka menjawab, kata Allah, bohong, dusta kamu. Apanya yang Allah dustakan? Bukan amalannya, bukan omongannya. Omongannya benar. Dulu waktu di dunia saya berjihad sampai mati syahid. Benar. Dia betul berjihad sampai mati syahid. Omongannya tidak dusta. Yang kedua orang dulu waktu di dunia saya cari ilmu, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, baca Al-Quran. Benar realitanya begitu. Yang hartawan juga dulu seselu infak sodakoh benar. Tapi kenapa Allah menyatakan kamu dusta? Yang Allah dustakan niatnya. Kamu berbuat semua itu hanya karena ingin disebut mujahid, pemberani, pahlawan, berilmu dan dermawan dan semua pujian itu telah orang-orang tujukan kepada kamu. Jadi yang Allah dustakan niat. Kenapa? karena tidak ditujukan untuk Allah tapi untuk manusia. Ini dusta dalam hal niat. Dusta dalam hal al-qasad wal iradah. Dusta dalam hal maksud dan kehendak dengan beramal tersebut. Inilah kejujuran yang kedua yaitu jujur dalam hal niat. Makna jujur dalam hal niat apa? Ikhlas dalam meniatkan amalan apapun. Ketiga, keempat, kelima dan seterusnya kita bahas nanti pekan depan. Sekarang sudah mau maghrib sebentar lagi ya, panitia juga sudah sibuk membagi-bagikan untuk takjil gitu kawur ningalina oge jadi sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam kita masuki pertanyaan Bismillah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana cara menghilangkan riak dalam hati dan menghilangkan sakit hati bila didolimi? Kalau di hati sudah ada riak, saya suka ngurungkan ibadah yang diniatkan. Ah, itu keberhasilan setan tuh. Jangan urungkan ibadah, tetap laksanakan tapi luruskan niat. Salah satu di antara bisikan setan ketika kita mau ibadah adalah dihembuskannya wacana ria. Ah, kamu yang ingin dipuji ya, ingin dipuji, dosa loh. Ini karena sunnah, jangan. Ah, iya deh, jangan. Akhirnya nggak jadi. Umpamanya pas mau masuk ke masjid, mau sholat tahiyatul masjid, datang setan. Oh, mumpung ada orang ya, ria loh, ingin dipuji. Mending jangan tahiyatul masjid sunnah, kalau enggak enggak dosa. Tapi kalau kamu sholat tahiyatul masjid bari ah kamu dosa. Pilih sholat tapi dosa atau tidak sholat tapi tidak dosa. <laughs> iya, nggak jadi deh diurungkan. Akhirnya nggak jadi. Itu keberhasilan setan. Teruslah ibadah tapi luruskan niat, ya. Meninggalkan amalan karena manusia itu riak beramal karena karena orang itu syirik. Itu perkataan Fudail bin Iyad. Berkata beliau, tarkul amali min ajlin nas riya wal amal min ajlin nas syirkun wal ikhlas ayyuafiyakallahu minhuma meninggalkan amalan karena orang itu riya beramal karena orang itu syirik. Adapun ikhlas adalah semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya apa? Apakah kita mau beramal atau tidak harus karena Allah, bukan karena orang. Maka sisihkan buang jauh-jauh apresiasi penilaian komentar orang terhadap amal kita. Jangan kita tujukan amal kita untuk memperoleh perhatian komentar orang ya. Tapi ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghilangkan sakit hati bila dizalimi? Pertanyaan ini minggu lalu diajukan di Jambi dan disiarkan. Saya pikir sudah banyak yang dengar. Gini caranya agar tidak sakit hati dan tidak dendam ya yakini bahwa kezaliman orang itu hanya menguntungkan dan tidak merugikan sedikit pun kepada kita. Apa keuntungannya? Dosa kita gugur tanpa harus bertobat dari dosa itu. Apa lagi keuntungannya? Pahala kita nambah tanpa harus beramal. Apalagi keuntungannya doa kita dikabulkan ketika kita didolimi oleh orang lain. Terus apalagi keuntungan derajat ke kemuliaan kita naik lebih tinggi daripada sebelumnya dan banyak lagi. Terus kalau orang itu tidak dibalas, untung dia dong. Enak berbuat dolim tapi nggak ada balasan. Kata siapa nggak dibalas? Kontan saat itu juga dibalas oleh Allah dengan balasan yang super telak yang merugikan dia. Apa saja balasannya? pahala dia berkurang di over diberikan kepada kita kedua dosa dia nambah dosa kita diambil diberikan kepada dia ketiga dia ini berada pada posisi di ujung tanduk sekali kita tembak kena mati loh maknanya apa orang itu berada dalam posisi bahaya kalau didoakan keburukan oleh kita. Karena Nabi SAW menyatakan dakwatul madlum mustajabatun wa inkana kafiro. Dalam riwayatin wa inkana fajiro. Doa orang yang didolimi itu mustajab walaupun dia orang durhaka. Dalam riwayatin walaupun orang kafir. Salasun la turadu dakwatuhum Tiga golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah dakwatul madlum, doa orang yang didolimi. Kalau kita mendoakan keburukan kepada dia, kena. Dia itu dalam posisi yang sangat berbahaya ketika berbuat dolim loh. Ya. Jadi siapa yang rugi, siapa yang untung? Kita yang untung, dia yang rugi. Dia perlu dikasihani. Kalau dia rugi dengan kedolimannya dan kita untung karena kedoliman dia, lalu apa yang menjadi penyebab kita harus sakit hati? Sakit hati dari sisi apa? Yang untung kita, coba orang yang dolim itu sama dengan yang bilang kepada kita begini, sini dosa kamu mana saya ambil, nih pahala saya. Baik nggak itu orang? Baik dengan pahala. Kita nggak boleh membalikan enggak asin ah, sini dosa kamu saya ambil nih pahala saya saya berikan mau nggak kita gitu enggak itu kalau kita membalas kedoliman dia kata dia kamu monyet kata kita kamu gorila kata dia kamu pesek kata kita kamu nggak punya hidung ditambah berat itu sama dengan pak baledog baledogku pahala dan dosa Sini pahala kamu sini dosa, gitu ya. Ini sebaliknya. Jadi nggak perlu sakit hati dengan didolimi. Yang ada kasihan kepada orang yang dolim. Dia rugi, pahalanya berkurang, dosanya nambah dan kita sebaliknya pahala nambah dosa berkurang dan kita punya satu doa yang bisa kita tembakan kepada dia dengan doa yang makbul ya Assalamualaikum Ustaz Bagaimana kaitannya dengan godaan atau was-was setan di bulan Ramadan Apakah tetap ada? Ya ada Kita ngerasa gak ada? Ya ngerasa Karena ada seorang yang sering mendapatkan was-was berupa diajak kepada kufur Dan dia sudah lama merasakan hal ini Bagaimana pengobatannya? Bukankah di bulan Ramadan setan dibelenggu? Yang dimaksud setan dibelenggu adalah jin-jin kafir, jin-jin jahat, jin-jin yang durhaka. Adapun jin muslim tidak dibelenggu karena mereka harus ibadah, harus sholat, harus saum. Jangankan jin manusia muslim, tapi muslimnya fasik, dolim, ahli maksiat. Suka ngajak temannya kepada keburukan enggak? Iya, suka. Ketika kita dapat BC, hadirlah kajian di Masjid Anu hari Anu jam sekian pemateri Anu. Kita sudah niat. Tiba-tiba datang WA dari kawan. Kita jalan-jalan yuk ada konser dangdut di sana. Ah, menggoda. Kita akhirnya kalah dan mengikuti ajakan dia meninggalkan kajian. Kalau orang ada yang demikian apalagi jin. Ya jin-jin muslim yang fasik. Kedua, dosa kata Imam Ibn Qayyim bisa terjadi karena buruknya karakter yang tertanam dalam diri manusia. Kalau sudah tertanam karakter buruk ini tanpa digoda setan pun otomatis jalan sendiri. Orang yang sering suudon, lihat orang lebih dari dirinya langsung suudon. Orang yang hasad dan dengki Lihat orang yang kita tidak sukai lebih dari kita Hasad dengkinya langsung jalan Tanpa harus digoda oleh setan laknatullahnya alaih ya. Maka tetap istiqamah Berpegang teguh kepada agama Allah Di setiap keadaan termasuk di bulan Ramadan Terakhir ya sebentar lagi adzan maghrib nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya seorang yang saat ini masih tergolong dalam organisasi keagamaan pemuda. Tapi secara garis besar organisasi tersebut melakukan aksi yang kurang terpuji. Saya sedikit mengingkari mereka dan sudah jarang gabung bersama mereka. Tapi saya masih terikat sebagai ketua bidang anu. Eh, jangan-jangan ini provokatornya yang ngajak demo. <laughs> Mereka sedikit mengkaji agama. Apa dengan cara tersebut saya termasuk hianat? Hianat ke siapa? tidak menjalankan amanat organisasi mengingat ketika mereka diajak belajar cari ilmu agama seperti fikih, akidah dan lain-lain mereka malah sibuk ngurusin fiqhul waqi, politik, demokrasi, islami dan lain-lain mohon nasihat. Taib. Itu sudah diketahui adanya banyak kekeliruan itu pertama. Kedua, kebayang kalau jauh dari kajian akidah, akhlak, fikih. Fikihnya nanti amuradul. Ibadahnya nanti salah-salah. solatnya salah, saumnya salah, haji umrohnya salah. Dan gak peduli dengan hal itu. Kemudian hatinya gersang. Lebih mendahulukan fiqhul waqih daripada fiqhul ibadah, fiqhul akidah, fiqhul din Bahkan sampai keluar cacian kepada para ulama. Para ulama yang enggak faham fiqhul waqi itu disebut dengan ulama haid wan nifas. Hanya karena sering berbicara haid dan nifas. Padahal apakah para ulama itu berbicara tentang politik? Iya, mereka punya kitab. Cuma enggak dikaji oleh orang-orang tadi dan enggak tahu. Mereka hanya tahu ulama-ulama itu membahas fiqih. Seperti kita, saya. Saya membaca membahas bulughul maram, membahas riyadhus solihin, membahas akidah. Apakah nggak pernah berbicara politik? Sering dalam masalah fikih ibadah ada keterkaitan dengan aspek politik dalam akhlak begitu, dalam akidah begitu. Kita jelaskan secara ilmiah. Ya, cuma ketika menjelaskan itu mereka nggak dengar atau nggak peduli. Itu teorinya prakteknya masa kita harus bilang. Tapi praktek berpolitik kita tidak melalui seperti yang mereka lakukan. Mengejar posisi, jabatan, kekuasaan, uang dan seterusnya. Kita enggak. Kita enggak ada tendensi ke sana tapi kita berbuat. Cuma berbuatnya kita tidak diekspos saja. Tidak di apa di beritahukan di media-media baik media massa ataupun media sosial karena kita lillahi taala yang penting ada dampak ada efek positif kepada rakyat itu yang kita inginkan kita lillah saran saya kepada orang yang tadi ya kalau jabatan kita di sana bisa memberi pengaruh positif mengajak orang-orang mengkaji meminimalisir kemungkaran yang ada di sana silakan lanjut selama itu maslahat tapi kalau tidak maslahat malah kita yang dijauhi ketika ngajak ngaji ya sudah kita berlepas diri kita berhenti jabatannya kita silakan Eh, serahkan kepada mereka lagi silakan ya sudah kita keluar dari komunitas itu kemudian kita mengaji kita perbaiki diri terus di mana kewajiban dakwah kita kita sudah untuk sementara yang paling pokok paling utama bagi kita belajar dulu sebelum mengajar sebelum mengajar ya memperbaiki diri dulu sebelum memperbaiki orang lain. Sebab berdakwah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Melakukan apapun tanpa ilmu lebih baik merusak daripada memperbaiki. Dalam urusan dunia aja begitu. Coba anak kos yang biasa makan di warteg ketika pulang ke kampung halaman oleh ibunya, "Nih masak nasi, ini berasnya, nih pancinya." Coba Nggak tahu nak masak nasi gimana. Akhirnya komposisi beras dengan airnya beda, ya. Tidak pas. Umpamanya airnya setengah liter, berasnya 2 kilo. Atau gigih meren. Salah, kamu kurang air. Oh, besoknya airnya sepanci, berasnya setengah kilo. Jadi bubur. Selalu gagal, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Itu kalau tanpa ilmu dalam hal masak. Orang yang nggak tahu mesin suruh bongkar mobil yang mogok. Bisa membongkarnya? Bisa. Yang nggak bisa apa? Memasangnya kembali tambah parah. Itulah urusan dunia. Orang yang baca penyakit kedokteran, pengobatan hanya baca terus mengobati. Bisa nggak? Nggak boleh. Dia malpraktek bisa dipidana. Ya, itu urusan dunia semuanya. Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini apalagi dalam masalah agama, termasuk dakwah. Mendakwahi orang tanpa ilmu lebih banyak mengajak kepada kekeliruan daripada kebenaran. Ya. Cukup sampai di sini kita beri waktu untuk siap-siap buka bersama di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Kamis yang akan datang. Nanti tunggu aja BC dari panitia ya. Subhanakallahum bihamdik. Syadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.